Mengapa ikhwan-ikhwan sumpio dalam mensikapi kami Mahat Ibnu Taimiyah seperti mensikapi ahli bid'ah? Padahal Ustaz Afifuddin tidak menyatakan kami-kami sebagai ahli bid'ah. Masya Allah. Iya, belum dihukumi sebagai ahli bid'ah. Tetapi masuk dalam kerangka ahli syubhat. Paham ya? pada pada mereka terlalu banyak subuhat subuhat pemahaman pemahamannya kabur, kabur ya ikhwan. para fikum. Yang perlu dipahami, sikap salaf tidak hanya tertuju kepada ahli bid'ah. Sikap tegas tidak hanya kepada ahli bid'ah. Bahkan salafun saleh lebih keras sikapnya kepada ahli syubhat daripada kepada ahli bid'ah. Kenapa? Kalau ahli bid'ah gamblang jelas ini ahli bid'ah. Kalau ahli syubhat samar. Tapi grogoti, tapi gembosi. Jadi tolong dicamkan baik-baik. Kemudian ini dikarenakan tadi itu ya subhat di, di kepala mereka itu. Ketika ada sebagian pihak yang mensikapi mereka dengan tegas, anggapan mereka kami ahli bid'ah. Ya salahmu dewi punya anggapan semacam itu. Tidak ada yang punya anggapan semacam itu. Paham ya? Tidak. Paham ya? Tidak. Terkadang mungkin dikarenakan dia ahli bid'ah, mungkin dia sebagai ahli syubhat, masybuhin, mungkin dikatakan sebagai sebagai ahli fitnah, fadhanin, dan semisalnya. Bahkan mungkin mungkin yang berikutnya ya Pak, karena akhlaknya, buruknya akhlak dan segala macam sehingga dijauhi sama teman-temannya. Paham salah ya? Ini diantara penyimpangan syubhatnya mereka menilai dan memahami semua sikap yang ditunjukkan oleh salafiyin menilainya sebagai klaim tuduhan bahwa mereka sebagai ahli bid'ah. La salafiyin nggak demikian. Bedakan antara fonis klaim dengan sikap itu beda. Ya sama antum ini. Kayak uh, dari kalangan hizbin ahli bid'ah barakallahu fikum. Huh? yang e, merasa ketika sebagian pihak menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, bidah aja mereka, dianggap kami tadi dikafirkan sama mereka. Lho sapa sing mengkafirkan itu? Menjelaskan penyimpangan Anda. Apa namanya? E, bidah-bidah Anda yang begitu nampak, begitu jelas. Dan saya mengkafirkan. Paham siapa ya? kasih baik-baik. Barakallahu fikum. Kemudian ketika seseorang tidak menfonis e, eh, mereka sebagai ahli bid'ah, ya jangan dianggap sebagai tazkiyah. Jangan dikatakan, dikatakan sebagai rekomendasi. Hah? Lucu ya. Ustaz tadi juga mengatakan ahli bid'ah. Saya merekomendasi saya ini. tidak, tidak, Tidak demikian. Sehingga tolong dirinci baik-baik. Allahu ta'ala alam bisawab.